Kita lanjutkan kitab <clears throat> Minhaj Al-Firqatin Najiyah sampai kepada Ma'arakal Tauhid. Ya. Sekarang sampai kepada Ma'arakal Tauhid wa Syirki. Pertempuran antara tauhid dan syirik. <clears throat> Judul ini memberikan kepada kita terhadap sebuah atau sesuatu yang terjadi sepanjang sejarah manusia. Di mana tauhid dan syirik sesuatu yang tidak bisa disatukan dua hal yang tidak bisa dikumpulkan dan dikompromikan antara satu dengan yang lain karena keduanya adalah berlawanan dan tidak mungkin akan sejalan oleh karena itu disebutkan di sini ma'rokah medan pertempuran yang eh, yang ada di antara tauhid dan syirik sehingga tidak mungkin dua-duanya bisa disatukan di mana di situ ditegakkan tauhid mesti harus dihilangkan apa syirikan di mana di situ ada kesyirikan berarti e, tauhid yang yang kalah. Maka <clears throat> sudah merupakan sunatullah sejak Allah menciptakan manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sejak itu iblis hasad dan dengki dengan Adam di mana Adam Allah ciptakan setelah Allah ciptakan Allah ajarkan kepada Adam segala sesuatu wa alama Adam al asma'a kullaha kemudian apa Allah ajarkan kepada Adam semuanya semua alal kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada malaikat semua alal Kemudian Allah mengatakan ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Kabarkan kepadaku nama-nama yang aku tunjukkan kepada kalian. Maka malaikat jawabannya jelas tidak mengetahui karena tidak tidak ada seorang pun sesuatu pun yang bisa mengetahui kecuali yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah menyuruh para malaikat dan semua yang ada di langit, di penghuni langit, di mana di surga Adam bertempat tinggal. Maka Allah menyuruh semuanya untuk bersujud kepada Adam. Maka mereka tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Hanya saja di situ ada satu makhluk dari kalangan jin yang tidak mau eh, mengikuti perintah Allah, yaitu iblis iblis aba wastakbara eh, ini illa iblis aba wastakbara enggan dan kemudian apa eh, menyombongkan diri tidak mau bersujud maka wakana minal kafirin maka dia termasuk orang yang, yang kafir di situ masih belum Allah Subhanahu wa taala eh, <clears throat> godaan iblis akhirnya kemudian iblis karena hasadnya menggoda Adam dan tidak berhasil tapi akhirnya melewati siapa? Hawa. Lalu kemudian akhirnya makan buah khuldi dan akhirnya turun ke muka bumi ini. Sampai akhirnya iblis menggoda anak Adam ketika <clears throat> Allah SWT merentahkan anak Adam ini untuk saling beristri satu dengan yang lainnya. Maka kemudian Ad, <clears throat> iblis menggoda anak Adam untuk membunuh saudaranya. Ini pertumpahan darah pertama kali di muka bumi ini. Belum terjadi kesyirikan. Sampai bahkan terjadi atau generasi yang ada antara Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi Nuh. Sepuluh generasi. Mereka melakukan perbuatan kemaksiatan. Akan tetapi tidak seperti yang dilakukan eh, oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yaitu berupa apa? kesyirikan. Mereka berada di atas tauhid antara kaum Nabi Adam sampai eh, sampai Nuh. Lalu ketika kaumnya Nabi Nuh lama kelamaan sebagaimana peristiwa yang disebutkan bahwasanya lima orang ulama mereka meninggal dalam waktu yang berdekatan maka mereka mengalami kesedihan yang sangat besar hingga mereka kemudian mengenang lima orang ulama tadi di tempat-tempat mereka biasa mengadakan kajian biasa mereka itu berkumpul dan bertemu maka eh, <clears throat> disebutkan juga bahwasanya mereka berkumpul atau bertemu akhirnya di kuburannya Hei tapi dalam lewat yang disebutkan adalah berkumpul di tempat mereka pak, ya, berkumpul di mana eh, sebelum mereka meninggal. Lalu iblis membisikkan kepada mereka. Ini telatennya eh, iblis membisikkan kepada mereka untuk membuat apa? Eh, <clears throat> membuat sebuah batu kenangan atau monumen apa? Kenangan untuk mengenang jasa mereka saja supaya mereka tidak ingat sehingga mereka masih terus mengingat uh, ilmu yang diajarkan oleh alim tadi atau ulama tadi belum disembah sampai akhirnya kemudian generasi berikutnya dibisiki lagi oleh setan bahwasanya mereka bapak-bapakmu dulu kalau mereka berdoa supaya lebih khusyuk berdoa kepada Allah di ya, di sisi monumen tersebut. Belum berdoa kepada monumen, tetapi dalam rangka supaya lebih apa? Lebih khusyuk saja karena dia mereka lebih ingat dengan eh, dengan Allah SWT nasihat-nasihat yang diberikan oleh ulama tadi sehingga mereka ketika berdoa betul lebih khusyuk kepada Allah. Lalu kemudian generasi berikutnya, generasi sebelumnya sudah apa? Eh, sudah hilang. Artinya turun temurun, akhirnya lalu Eh, setelah itu <clears throat> bukan hanya berdoa kepada Allah tapi bisikan setan ditambah dulu bapak-bapak moyang, nenek moyang kalian itu kalau mereka itu apa berdoa mereka nah maka apa perantaraan bertawasul menyebutkan apa menyebutkan eh, nama ulamanya tadi lalu kemudian sampai kemudian akhirnya disembah bukan hanya bertawasul, tetapi apa berdoa kepada uh, kepada uh, monumen yang dibikin oleh mereka dan inilah awal kesyirikan lalu diutus oleh Allah SWT uh, eh, Nabi Nuh alaihissalam maka disebutkan di sini inna ma'rakat tauhid sungguhnya pertempuran atau medan pertempuran antara tauhid dan syirik qadimatun itu sudah lama mundu zaman Rasul Nuh sejak zamannya Rasulullah SAW Nuh alaihissalam nah, ini Rasulullah Nuh alaihissalam hina mada'a qaumahu ketika mengajak kaumnya ila ibadatillah wahda mengajak kepada peribadatan hanya kepada Allah semata wa tarka ibadatil asnam dan meninggalkan penyembahan kepada asnam kepada eh, berhala Wa baqiya fihim alfasanatin. Nabi Nuh itu tinggal bersama mereka untuk mendakwai, dakwai kaumnya. Itu seribu tahun ila khomsina aman, kecuali 50 tahun. Maksudnya dikurangi 50 tahun. Maksudnya apa? 950 tahun. Nah, <clears throat> ini berarti umur beliau kira-kira ya 100 tahun atau 1000 tahunan lebih. Nah, hmm. ini. Ataupun lebihnya sedikit. Nah ini menunjukkan umurnya umat-umat sebelum eh, sebelum umat ini itu umurnya panjang-panjang dan disebutkan sekitar seribuan tahun. Nah, ini umurnya sekitar apa? Seribu tahun. Walaupun eh, umur seribu tahun ini untuk zaman sekarang ini adalah mustahil. Tapi pada saat itu eh, mereka memiliki kekuatan dan uh, umur panjang sampai sekitar seribu tahunan. Makanya kalau seandainya Nabi Adam atau yang setelahnya sampai zamannya Nabi Nuh disebutkan umurnya seribu sekian tahun itu adalah satu hal yang memang apa? Uh, memang segitulah umurnya manusia pada saat itu. Dakwahnya beliau itu baru uh, belum umurnya dakwahnya ini 950 tahun. Coba bayangkan dakwah selama 950 tahun. Cuman dapat satu perahu Hmm. Cuma dapat apa? Satu perahu yang isinya paling maksimal sekian puluh orang. Ini sekian puluh orang itu sudah maksimal. Tidak sebagaimana perahu sekarang ini. Jangan bayangkan ya, perahu zaman dulu apa seperti sekarang. Hmm. <clears throat> Wahwa yadu'uh minat tauhid. Nabi Nuh mengajak mereka kepada tauhid. Fakana radduhum kama dzakara Al-Qur'an maka jawaban mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an waqalu maka mereka berkata la tazarunna alihatakum janganlah kalian tinggalkan alihatakum sesembahan-sesembahan kalian wala tazarunna waddan jangan tinggalkan uh, waddan penyembahan kepada wad nama salah satu berhalanya wala suwaan dan jangan juga kepada suwa jangan tinggalkan Jadi senantiasa selalulah kalian itu berdoa atau eh, berpegang kepada agama syirik ini tadi yaitu eh, menyembah atau berdoa kepada wad dan suwaan kemudian yang ketiga yahusa kemudian yang keempat yauqa wa nasra yang kelima nasra waqad adallu katsira maka kata Nabi Nuh <clears throat> Ah, kata Allah SWT waqad adallu katsira mereka telah menyesatkan banyak orang ini kaumnya Nabi Nabi Nuh sampai-sampai disebutkan bahwasanya kaumnya Nabi Nuh itu saking mereka itu sesatnya tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Nuh eh, maka sampai-sampai mereka itu mewasiatkan kepada anaknya mendidik anaknya untuk benci kepada Nabi Nuh alaihissalam oleh karena itu Nabi Nuh doanya Eh, <clears throat> la tadar ala ardi minal kafirin dayara nah, janganlah engkau tinggalkan eh, orang-orang kafir itu satu rumah pun. Nah, ini. Karena mereka itu tidak melahirkan kecuali illa fajron kafar. Nah, ini. ini sampai demikian ya Nabi Nuh. Karena apa pengalaman coba bilang 950 tahun tidaklah mereka melahirkan keturunan kecuali mereka itu mencela Nabi Nuh dan kemudian mengusuhinya turun temurun. Sehingga eh, kalau sekarang mungkin satu orang yang tua itu bisa menemui cucunya itu empat keturunan, ya, eh, empat turunan atau lima lah misalkan, mungkin maksimal sudah lima ini. itu apa? Anaknya, cucunya, buyutnya, kemudian apa nih, ya, eh, cicitnya nah, ini. Nah, ini sudah apa namanya? Sudah orang sudah sudah tua. Pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam itu coba yang 950 950 tahun. Berapa yang mereka itu apa? Banyaknya keturunan mereka itu semuanya <clears throat> oleh Nabi Nuh dikatakan tidaklah mereka itu melahirkan keturunan kecuali apa? Illa eh, fajrun kafar. Kecuali orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir. Nah, ini Rabbal Bukhari yang Ibn Abbas. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma di tafsir hadil ayat di dalam tafsir ayat ini. Qala hadi asma'u rijalin salihin. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh min qaumi Nuh. Dari kaumnya Nabi Nabi Nuh alaihissalam. Maksudnya orang yang sejaman dengan Nabi Nuh. Falamma halaka ulaika ketika mereka itu binasa artinya generasi itu sudah apa? Eh, sudah habis <clears throat> Auhas syaitanu ila qaumihim. Syaitan mewahyukan. Wahyu itu ada dua. Wahyu Allah dan wahyu apa? Syaitan. Dua-duanya wahyu. Karena makna wahyu dalam bahasa Arab itu adalah bisikan. Sesuatu apa? Bisikan. Kalau namanya wahyu tidaklah yang mendengar kecuali yang diberi wahyu itu tadi. Ini sebagaimana setan. Ketika seorang diberi wahyu oleh setan, maka teman sebelahnya pun tidak tahu apa yang diwahyukan oleh setan. Hei, tidak tahu. Sebagaimana Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Allah SWT para sahabat yang ada di sekelilingnya. Nah, ini, ini pun tidak tidak mendengar wahyu itu dari Jibril alaihissalam. Sehingga inilah yang dimaksud dengan dengan wahyu. Dan wahyu hanya ada dua. Wahyunya Allah ataukah wahyu syaitan. Wahyu Allah hanya diberikan kepada para nabi dan rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, adapun wahyu syaitan maka diberikan kepada para walinya. Maka disitulah disebutkan wahyu syaitan itu kepada kaum mereka. Anim sibu ila majalisihim. Dirikanlah patung atau kenangan, monumen di majlis-majlis mereka. Allatikanu yajlisuna fiha yang mereka itu biasa duduk di dalamnya. Maksudnya kajian eh, ini memberi nasihat eh, ini memberikan apa? Eh, jangan eh, <clears throat> taklim. Nah, ini eh, mereka menyuruh setan itu memberikan bisikan untuk mendirikan monumen. Wasamuhum bi asma'ihim. Dan mereka samauhum memberi nama patung-patung itu persis dengan nama-nama mereka ini sesuai dengan yang mati. Fafa'alu walam tu'bad mereka melakukan, tapi belum disembah. Hatta idza halaka ulaika nusiyal ilm. Dan ketika sudah binasa generasi yang eh, yang cuma mendirikan tadi dan nusial ilmu ilmu itu dilupakan yang diingat cuma monumennya saja eh, yang diingat cuma apa monumennya ilmunya sudah hilang yang diingat cuma monumen ubidat oh, maka disitulah disembah. Yang sekarang banyak. Nah ini patung-patung yang sebenarnya hanya untuk patung kenangan. Tapi sudah mulai di, disembah, didatangi untuk dimintai dan diberikan sesajen dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh yang eh, patung yang sebenarnya hanya didirikan untuk monumen. Nah, ini kalau seorang itu apa eh, mengikuti perkembangan kesyirikan, mengikuti perkembangan apa kesyirikan itu <clears throat> pernah ke monumen eh, sembilan pahlawan yang dibunuh oleh PKI apa namanya di lubang buaya ya ini di situ telah dilakukan yang namanya perbuatan apa sesajen kepada sembilan apa sembilan pahlawan ini ini monumennya yang berdiri sembilan orang ini tadi atau tujuh orang atau sembilan orang di situ itu sudah apa sudah dilakukan setiap tahun untuk melakukan untuk uh, untuk supaya uh, agar supaya kondisi itu aman, negara itu aman. Ketika terjadinya setelah tsunami atau setelah apa uh, berbagai macam kasus <clears throat> bencana-bencana yang menimpa. Nah ini uh, itu baru apa? baru baru baru saja istilahnya. Cuman berapa tahun saja. Sekitar cuman uh, tidak lebih dari setengah abad. Belum ada setengah abad Nah, kalau belum kok setengah abad, 10 tahun belum ada. Eh, atau sekitar apa? Eh, beberapa tahun yang lalu. <clears throat> eh, belum ada setengah abad. Eh, beberapa puluh tahun yang lalu saja. Nah, ini sudah di diibadahi. Kuburannya, kalau kuburan ini terlalu banyak. Kuburannya wali atau kuburannya kiai atau kuburannya bahkan Presiden Soekarno. Kalau apa? Kalau seorang itu apa? Eh, <clears throat> mau melihat bagaimana di Blitar kuburannya Soekarno itu menjadi tempat yang diziarahi untuk diminta dimintai nah, ini pernah kuburannya Soekarno saya juga belum pernah tapi apa tapi beritanya di berbagai mas media dan berbagai majalah-majalah klinik eh, ini ini kuburannya Soekarno itu menjadi apa menjadi tempat salah satu tempat yang dijadikan eh, tempat ziarah khusus untuk orang yang mau apa Ya, mau naik naik jabatan atau orang yang dia itu apa e, ingin e, kekayaan e, dan sebagainya kesembuhan nah ini baru dan ini sudah ter, terlalu banyak untuk ceritakan di masing-masing tempat mungkin akan ada <clears throat> nah ini yang terjadi ya ini yang terjadi sehingga disembah akhirnya al haja al ahjar wal ansab allati hiya tamasil yaitu batu-batu atau monumen yang di eh, yang didirikan atau patung tamasil adalah patung eh. sumaja ar-rusul ba'da setelah itu setelah Nabi Nuh meninggal setelah Nabi Nuh meninggal membawa apa perahu dan mereka sudah binasa yang berbuat kesyirikan tetapi setan tidaklah tinggal diam tidak tinggal diam sampai begitu saja. Nah, ini padahal sudah binasa yang berbuat syirik ini sudah binasa. Tapi bagaimana bisa muncul lagi kesyirikan? Setan sudah pengalaman dengan kaumnya Nabi Nabi Nuh bagaimana menggoda manusia. Sehingga itulah diterapkan ulang. Diterapkan ulang oleh setan untuk menggoda manusia. Ini sudah uh, <clears throat> sudah menjadi apa? Uh, menjadi suatu pengalaman. Setan lebih berpengalaman daripada manusia. Maka setan kemudian eh, juga setelah Nabi Nuh alaihissalam meninggal, maka para rasul setelahnya mendakwai kaumnya. Ya da'una qaumahum ila ibadatillahi wahdah, menyeru kepada ibadah kepada Allah SWT semata. Wa tarki ya'budun. Ini untuk meninggalkan apa yang mereka sembah min dunihi selain Allah minal alihati dari berbagai sesembahan Allah tidak tastahiqul ibadah yang tidak berhak untuk diibadah. Fasma ilal Quran, dengarkanlah kepada Al-Quran. Wahwa yuhadisu anhum. Al-Quran berbicara tentang mereka. Fayaqulu maka Allah berfirman, wa ila adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad. Kaumnya Ad itu adalah kaumnya Nabi Hud. Ad itu nama tempat eh, dan nama kaum yang di situ nabinya adalah Nabi Hud alaihissalam. Di mana sekarang ini baru ditemukan eh, juga belum ada seabad, belum ada seabad yang lalu bahkan belum ada setengah abad yang lalu kuburan yang dikatakan sebagai kuburannya Nabi Hud. Padahal sebelumnya tidak ada. Jadi sebelumnya apa? Tidak ada orang yang mengatakan ini ada kuburannya Nabi Hud baru-baru saja ini ditemukan kuburan yang namanya dinamakan dengan itu kuburan Nabi Hud hasil dari mimpi hasil dari dari mimpi coba bayangkan ya, Nabi Hud alaihissalam <clears throat> nah di situ ila adin akhahum hudan kami utus untuk kaum Ad saudara mereka yaitu Hud Ya kaumi maka Nabi Hud berkata kalau ya kaumi wahai kaumku Ibudullah Sembahlah Menyembahlah kalian kepada Allah Manakum minilahin ghairu Tidak ada sesem, tidak ada untuk kalian sesembahan selain Allah. Afalat tertakun, tidakkah kalian mau bertakwa? Ini dakwahnya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kira-kira sekarang apa? Eh, pertanyaan kita. Masa umurnya Nabi Hud yang sekian lama itu cuma mengucapkan kalimat yang ringkas ini tadi? Mungkin enggak? banyak mungkin yang didakwahkan. Artinya tidak mungkin mengajak orang cuman apa? Mengulang kalimat-kalimat ini tadi. Akan tetapi oleh Allah SWT diringkas dakwahnya. Inti dakwahnya yang disebutkan. Ya di sini. Ada orang yang senantiasa mengajak persatuan. Ya, ini mengajak persatuan. Sehingga setiap kali dia itu apa? Inti pembahasannya mesti adalah persatuan. Maka eh, orang itu dikatakan dia itu senantiasa kalau berbicara bicara persatuan. Intinya kan demikian ya, Pak. Orang itu biasanya e, sering kalau mengisi kajian, kajiannya itu kajian e, misalkan apa? E, eh, beta. Oh, ini isinya kajian beta. Oh, ini kajian tauhid, isinya kajian tauhid. Walaupun yang dibahas panjang lebar. Oh, ini kajiannya kajian fikih. Cuman satu kata fikih. Padahal yang dikasih semua urusan fikih. Oleh karena itu di dalam Al-Quran ini disebutkan setiap menceritakan Nabi Hud, setiap menceritakan Nabi Nabi Hud, yang diceritakan apa? Maka ini satu yang diceritakan. Ya kaum ubudullah ma'alakum minilah Menyembahlah kalian kepada Allah tidak ada sesembahan selain selainnya. Ini menunjukkan inti dakwahnya. Inti dakwah yang di, eh, diserukan oleh Nabi Hud dan juga ini eh, adalah merupakan inti dakwah semua nabi dan rasul. Karena tidaklah ada nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis kecuali yang disebutkan prinsip utama yang disampaikan oleh mereka yang diserukan adalah apa? Menyembahlah kepada Allah. Inilah tauhid ini tadi. Yaitu dakwah menuju apa? Menuju tauhidullah. Coba bayangkan Nabi Nuh alaihissalam diceritakan Wahai kaumku menyembahlah kepada Allah Tidak ada sembahan kalian selain Allah Ini inti dakwahnya 950 tahun Apakah mungkin cuman apa? Cuman seperti itu saja? Ini. Maka jelas ini menunjukkan seandainya itu adalah <clears throat> eh, bukan hanya itu saja yang diserukan, maka kata-kata ini menunjukkan intisari. Intisarinya dakwah mereka. Wa ila Samud diceritakan nabi yang lainnya, yaitu nabi yang diutus kepada kaum Samud. Kaum Samud. Kalau tadi kaum eh, kaum Ad yang ada di Arab di Jazirah Arab. Ini. <clears throat> Kaum Samud, akhahum Saliha. Samud juga termasuk negeri Arab. Jadi masih Jazirah apa? Jazirah Arab. Wa ila Samud akhahum Saliha. Kepada Samud kami utus saudara mereka saleh. Qala ya qaum ya'budullah. Mereka dia berkata Nabi Saleh, wahai kaumku, ibudullah. Menyembahlah kalian kepada Allah Malakum min ilahin ghairu. Tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah SWT. Ini menunjukkan intinya di sini. Yang diceritakan adalah apa? Nah, intinya satu saja. Allah menyebutkan inti dakwahnya. Padahal umurnya sekitar ribuan tahun sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Wa ila madyana akhahum syuaiba juga di tempat lain di Madian, negeri Madian. Kami utus kepada mereka saudara mereka itu shuaiban. Qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, menyembahlah kalian kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu. Tidak ada eh, bagi kalian itu sembahan selain Allah. Demikian juga qala Ibrahim. Yang disebutkan terakhir adalah Nabi Ibrahim alaihissalam li abihi kepada bapaknya. Orang tuanya sendiri. Wa qaumihi dan juga kepada kaumnya. Nabi Ibrahim bukan hanya kepada ayahnya, tapi juga kepada kaumnya. Kenapa disebutkan bapaknya duluan? Karena bapaknya lah yang menjadi tokoh. Eh, bahkan yang membuat yang membikin eh, patung. Yang membuat patung, menteri perpatungan atau menteri ketuhanan. <clears throat> menteri agama. Ini, menteri apa? Menteri agama urusan urusan bikin Tuhan. Maka ini bapaknya yaitu apa? Azhar. Ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di mana di situ disebutkan berdakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya dan juga kepada kaumnya, "Innani bara'um mimma ta'budun." Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, yang kalian beribadah. Illalladzi fatarani, kecuali satu yaitu yang telah menciptakan saya. Ini menunjukkan mereka tahu bahwasanya ada yang menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin karena dialah yang akan memberi petunjuk saya. Memberi petunjuk kepada saya. Maka semuanya tadi para nabi dan rasul. Maka radul musyrikin ala jamil anbiya. Tapi bantahan kaum musyrikin atas seluruh para nabi ala jamil anbiya bil mu'aradati wal istingkar. Yaitu dengan mu'aradah dengan penentangan dan istingkar dan mengingkari lima jaubihi apa yang mereka bawa wa muharabatihim lalu dengan memerangi mereka lima lima yastati'un dengan segala kemampuan mereka min kuwatin segala kekuatan yang mereka mampu sampai kepada apa eh, datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana perangan yang terjadi antara kaum eh, antara kaum Nabi dengan Nabi mereka eh, terjadi peperangan, permusuhan, dikejar eh, dan sebagainya. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Eh, dan tidak diceritakan bahwasanya para nabi itu apa? Eh, ketika dakwahnya disebutkan oleh Allah, eh, wahai kaumku tegakkanlah tegakkanlah hukum Allah. Tidak disebutkan di sini. Tapi yang ada adalah apa? Eh, sembahlah kepada Allah. Tidak ada sembahan yang lainnya. Tidak disebutkan bahwasanya mereka merebut kekuasaan eh, kemudian menguasai lalu kemudian apa menggulingkan kekuasaan yang ada ini tidak ada dalam dakwah mereka nah, ini yang ada adalah dakwah eh, dakwah tauhid sehingga ini menunjukkan dakwah para nabi dan rasul adalah satu yaitu memerangi kesyirikan dan menegakkan tauhid membalikan